Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi sahala li asfiyaihi subulul khairati wa subulat ta'ati الحمد لله الذي سهل لأحبائه للحصول إلى صحبة الخير والصلاة والسلام على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا يا من وفق يا من وفق لأهل الخير الخير فأعانهم عليه ووفقنا إلى الخير فأعنا عليه اللهم يا ربنا ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا ربنا ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر العيوب استر العيوب يا علام الغيوب اللهم يا ربنا إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يحشى وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا ارزقنا طاعتك اللهم يا ربنا حبب إلينا العبادة اللهم يا ربنا حبب إلينا المسجد اللهم يا ربنا حبب إلينا العلماء اللهم يا ربنا حبب إلينا ما أحبه حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا كما جمعتنا في هذه الليلة المباركة فاجمعنا يوم القيامة مع حبيبك سيدنا محمد واحشرنا معه يوم القيامة وتحت واحشره مع زمرته واحشرنا مع زمرته اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد kaum muslimin dan muslimat alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di majlis malam Selasa ini semoga kita tetap dicatat oleh Allah atau dimudahkan oleh Allah sebagai ahli istiqomah di dalam menuntut ilmu menuntut ilmu di dalam majlis, di dalam masjid tadi dikasih mukadimah oleh guru kami guru kita semua Syekh Kiai Muhammad Uthman beliau dari Kediri mengingatkan kita untuk senantiasa kita terikat dengan masjid dan memang masjid itu pada zaman Nabi itu adalah pusat ibadah sekaligus pusat budaya disitulah dicetak ulama-ulama sebelum adanya kampus dan universitas maka ketahuilah orang menuntut ilmu hanya di masjid dan alangkah baiknya jika memang kita kembalikan fungsi masjid sebagaimana pernah difungsikan pada zaman Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi saw Alaihi Wasallam dan Allah semoga membalas kepada pejuang-pejuang masjid dan semoga kita diikutkan kepada mereka-mereka di dalam amal, di dalam ibadah dan di dalam mendapatkan pahala dan semoga apa yang kita lakukan di tempat ini tidak lain dalam upaya memakmurkan masjid dalam upaya membawa orang ke masjid, membawa orang kepada ibadah, membawa orang kepada ilmu dan yang ujung perjalanan kita nanti adalah mendapatkan ridha Allah dan kita ingin setiap saat bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, karena mukaddimah tadi itu telah uh, telah disampaikan oleh guru kita, guru kami, maka mukaddimah yang semestinya kita melanjutkan masalah pendidikan anak yang terakhir yaitu di saat anak melakukan satu kesalahan dan pelanggaran dan itu amat penting Kadang orang tua tidak bisa menangani anaknya di saat melakukan satu kesalahan. Silsilah mendidik anak mungkin kita tutup dengan pendidikan anak yang terakhir ini biarpun nanti masih ada yang lainnya. Masih ingat silsilahnya mulai dari anak sebelum lahir, anak di saat dalam uh, anak lahir dalam kandungan, anak baru lahir, anak mulai bisa bicara, anak masuk akil balik dan anak di saat melakukan pelanggaran hanya karena waktu maka pembicaraan tentang mendidik anak di saat anak melanggar, melakukan kesalahan, dosa kepada Allah yang saat ini banyak terjadi orang salah menyelesaikan permasalahan anak di saat anak ternyata, ternyata masuk dalam pergaulan bebas, di saat anak masuk dalam mabuk-mabukan, di saat anak naudzubillah semoga Allah menjaga anak kita, anak terserumus dalam zina. Tak taunya ada yang tiba-tiba hamil lebih dulu dan masih banyak musibah-musibah yang menimpa kepada anak-anak kita apapun bentuknya mereka adalah anak harus diberi solusi. Akan tapi semoga solusi bukan untuk kita, semoga kita tidak punya problem. Tapi di masyarakat ada kejadian yang semacam itu, harus ada solusinya. Ada sebagian yang salah memberikan solusi justru tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pertemuan yang akan datang akan kita bahas masalah mendidik anak di saat mereka melakukan kesalahan. Kita akan lanjutkan pembacaan hikmah atau hikamnya Ibn Atta'ila As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke Al-Hikmah Ar-Rabi'ah wal-Arba'un. Hikmah yang ke-44. Qala al-Musannib rahimahullahu ta'ala. Nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fiddarini amin ila angkal. Rubbama kunta musi'an. Fa'arakal ihsana minka suhbatuka ila man huwa aswa'u halan minka. Rubbama alangkah seringnya. Rubbama itu punya makna alangkah sedikitnya dan alangkah banyaknya. Kalau di sini alangkah banyaknya karena untuk kita. Untuk kelas kita. Rubbama kunta alangkah banyaknya engkau telah berbuat salah. Kalau orang-orang hebat rumpamanya maknanya alangkah sedikitnya. Tapi untuk kita keluar mata ngelihat yang haram, keluar dengar yang haram. Ah, banyak keharaman yang kita lakukan. Maka makna rubbama untuk kita adalah alangkah banyaknya. Rubbama kunta musian alangkah banyaknya engkau telah membuat kesalahan. Tapi masih punya kebaikan. Anda punya kebaikan tapi sisi lain Anda punya kesalahan. Farakal ihsana minka suhbatuka. Kemudian fa'araka memperlihatkan kepadamu al-ihsana tentang baiknya mingkah darimu. Akan tertampakkan, diperlihatkan kepadamu kebaikanmu sendiri apa yang menjadikan kita melihat kebaikan kita sendiri? Sohbatuka, berkawanmu, bertemanmu, ilaman huwa aswa uhalan minka, orang yang lebih jelek darimu. Kemarin sudah diingatkan oleh Ibn Atta'ila as dari awas jangan berteman dengan orang yang enggak membangkitkan semangatmu untuk dekat kepada Allah. Jangan berteman dengan orang yang tidak mengingatkan omongannya kepadamu untuk keba untuk dekat kepada Allah. Jangan dekat kepada orang yang tidak membawa kedekatan kita kepada Allah. Itu diingatkan oleh Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari. Dan sekarang ditekankan lagi. Kamu memang punya kebaikan. Tapi sisi lain kamu juga, juga punya kesalahan. Awas! Jangan sekali-kali berteman dengan orang yang tidak baik. Sebab kalau kamu berteman dengan orang yang tidak baik karena kamu punya kebaikan, orang yang kau jadikan teman lebih jelek dari kamu, setiap kali kamu duduk dengan dia, kamu merasa lebih baik dari dia. Awal kehancuranmu. Ah, oh, dia belum bisa seperti saya. Enggak punya koreksi sehingga akan tertutup kekurangan kita padahal sudah disebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu awal kehancuran seorang manusia itu di saat tidak bisa melihat aibnya dan di saat kita berteman dengan orang yang lebih jelek dari kita aib kita tertutup Nah saya masih lebih bagus Alhamdulillah ah, lumayan nah ya, dia mah enggak sholatnya lima waktu saya masih <laughs> subuh aja yang kurang lihat padahal ngelanggar Allah tidak sadar dia karena dia berteman dengan orang yang lebih jelek maka hati-hati. Kalau sudah orang berteman dengan yang lebih jelek dari dia, muncul satu penyakit yang amat luar biasa dan sudah dibahas pada hikmah-hikmah yang lalu. Ujub merasa dirinya lebih hebat dari dia. Awas. Kemudian setelah itu ada penyakit lain dan semuanya jelek. Kalau sudah berteman dengan yang lebih jelek, setelah dia kagum dengan dirinya sendiri, ada tambahannya selalu menutup-nutupi kekurangan setiap kali ada kesalahan yang terjadi pada dirinya selalu dia melihat kebaikannya lah saya masih lumayan bukan ujub tapi mengatakan masih lumayan dan nanti ada lebih parah lagi kapan dia melihat orang lain melakukan kejahatan lebih jelek lagi dia tidak punya kecemburuan sehingga menganggap kejelekan orang lain itu adalah katrol untuk dia menjadi baik sehingga tidak ada cinta kepada kaum muslimin kalau temannya lebih jelek, temannya melakukan kesalahan temannya melakukan kemaksiatan apa yang dilihat? dia lebih rendah dari saya dan saya adalah lebih baik dari dia maka tidak ada semangat hiroh untuk merubahnya tidak ada semangat cemburu untuk merubahnya Disimpulkan bahwasanya tidak ada tawar-menawar. Jangan sok kamu behebat jangan sok kamu mampu berteman dengan orang yang tidak baik, ketahuilah engkau bakal ke bawah. Berteman dengan orang yang tidak baik. Jadi harga mati sudahlah jangan berteman dengan orang yang tidak baik. Mohon maaf. Kalau kita di satu tempat yang tidak ada orang yang kenal dengan kita, Jujur itu keimanan. Tiba-tiba pergi ke London, Amerika. Australia. Berubah enggak perilaku kita? Kalau masih di Cirebon mah banyak ustadz-ustadz teman-teman waktu sama-sama ngaji di At-Taqwa. Enggak <laughs> enak tolah-toleh. Tapi di London sana sendirian. Wah, bisa pelorak-pelorok. Karena apa? Teman di sekitarnya adalah orang yang fasik, orang yang sudah biasa melihat yang haram. Maka dia juga melihat yang haram. Ada perempuan barangkali tidak pakai baju akan dilihat. Kenapa? Aman-aman saja. Karena apa? Dia mah lihat tiap hari. Saya mah baru seminggu sekali. Oh. Jadi berteman dengan yang tidak baik tidak ada tawar. Enggak. Jangan merasa sok hebat. Adapun masalah berdakwah itu lain. Kalau berdakwah caranya bukan bersahabat Berdakwah itu kewajiban dengan dua syarat, memandang mereka dengan syafakoh, mata kasih. Yang kedua, tampilkan giroh kecemburuan kepada syariat. Lah kalau sudah ini dipegang aman, tapi tidak harus kita berteman, sebab kalau sudah berteman ini biasanya ada hakku suhbati toleransi nggak enak Masya Allah gimana ya nanti kalau tersinggung nanti takut takut gara-gara persahabatannya ketahuilah anak-anak muda itu di saat mereka mabuk-mabukan mula-mula tidak mau diajak mabuk malam minggu enggak deh malam minggu lagi enggak deh tak taunya pas lulusan cos tiga tahun kita bersahabat sekali ajalah kan habis ini kita berpisah ayo dong minum bersama sekali talak sekali persahabatan lihat dari pergaulan yang semacam itu jadi persahabatan itu luar biasa makanya kalau pengen cari teman-teman yang baik kita akan ketularan duduk dengan orang alim akan kebawa. bawah masa kiainya sholat dia nongkrong melulu nggak enak ngikut sholat baik ini adalah yang dihadirkan oleh Ibn Atta'ila As-Sakandari Jangan sampai kita ini merasa aman di saat kita berteman, bersahabat dengan orang yang lebih rendah dari kita dalam kebaikan. Kita akan ke bawah mau tidak mau dan yang paling bahaya tadi penyakit merasa dirinya itu paling bagus, lebih bagus dari dia sehingga kita tidak bisa melihat kekurangan kita. Tapi kalau sudah duduk sama ulama-ulama gede atau orang-orang soleh, ya Allah astagfirullahaladzim. Saya ini ustadz nggak bisa bangun malam karena itu berdagang saja bangun malam ketinggalan nangis pagi hari ini saya ustadz ketinggalan bangun malam kok nyantai masa be mal, masak malah besok beli CD yang baru lagi ustadz okay. padahal bergaulnya dengan orang awam tapi dia dekat kepada Allah lebih baik memang tapi kalau bertemannya dengan orang yang tidak lebih dari dia dia akan ke bawah atau paling tidak dia tidak akan menjadi lebih baik tidak ada peningkatan pada dirinya sendiri kemudian tadi berbicara masalah dakwah yang disanggung oleh guru kita Syekh Muhammad Uthman bahwasanya dakwah ini penting dakwah iya kepada orang yang bodoh dakwah kepada orang yang lebih jelek dari kita secara dohir secara dohir semuanya hakikatnya hanya Allah yang tahu Secara dohir ada orang terjerumus dalam kehinaan, mabuk-mabuan dan sebagainya. Ketahuilah untuk membawa mereka kepada kemuliaan tidak harus kita nongkrong di perempatan sama mereka. Mungkin maksud kita berdakwah akan tapi yang dikhawatirkan justru mati kecemburuan kita kepada agama. Bagaimana khomer diminum kita tidak marah? Nah, jangan tertipu gitu ya dengan bahasa-bahasa dakwahnya semacam itu berdakwah ia, mengajak kepada kebaikan ia, akan tapi untuk bersahabat, karena bersahabat itu punya hak-hak yang harus dipenuhi. Perhatian, nolong, memperat, toleransi, memaafkan, itu adalah hak bersahabat. Kalau sudah kita bersahabat dengan orang yang tidak baik, bukan kita kebawa kepada kemuliaan, tapi kita akan kebawa kepada kehinaan. Maka dari itu hati-hati. Paling penting di dalam memilih sahabat bahkan di dalam urusan agama itu adalah kita bisa melihat dari sahabatnya almaru ala dini khalili seseorang itu bisa dilihat agama dengan siapa ia berteman dan yang namanya pengaruh itu halus Imam Ghazali menyebutkan dalam bidayah at-tabi'ah itu tasrikut tabi'ah watak karakter itu nyuri nyuri nular jelek-jelek, baik-baik. Nular. Watak jelek itu nular. Kalau kita sudah biasa dengan orang yang Masya Allah, pandangannya terjaga, kita nggak akan ke bawah Tapi kalau kita sudah kumpul sama orang jelalatan, pertama sih sehari, dua hari, kita masih bertahan, empat hari penasaran. Emang bener baik yang dilihatnya. Hah. Gunjing pun begitu, jangan sampai Sebab orang jelek itu mengaruhi. Kita mungkin Anda paling benci dengan gunjing, tapi Anda berteman dengan ustadz atau teman, kawan yang suka gunjing. Pertama, tidak bisa gunjing. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kedua, tapi masih dengar. Tinggalkan itu bukan teman. Ada orang suka gunjing, bicara tentang, eh kamu tahu enggak? Itu mbak yang itu tuh setiap hari mampir di warung sana ketemu laki-laki ini. Oh, pasti biasanya makan warung di sana ini nih. Dia dengar, Pertama mengingkari, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sekali, dua kali diomongin lagi. Empat kali dengar lagi. Besok dia naik motor lewat warung pasti noleh. Bener nggak ada? Oh iya ada ya. Mulai ini penasaran matanya itu. Noleh ke warung yang disebut-sebut tadi. Ada ndak orang yang disebut? Iya bener ada. Nah, mulai ke bawah. Akhirnya besok ini bro, iya iya saya kemarin juga ngelihat loh ke bawah kan. Jadi halus orang ke bawah itu. Maka jangan ngentengkan. Kalau ada orang suka gonjeng jauhi cepat kalau ndak ke bawah nanti. Ada orang suka merendahkan orang, tinggalkan. Ke bawah nanti. Pelit juga nular loh ya. Pelit nular. Pelit itu nular, paling cepat nular tuh. Naik angkot bersama. Ya kan? Bayar sendiri-sendiri sih gak apa-apa. Tapi kalau kita sumpul kumpul sama orang pelit, akhirnya kita balas. Hm, kemarin aja dia beli nggak ngasih. nggak deh, saya nggak ngasih akhirnya biasa nggak ngasih kumpul sama orang lain dipikir kayak dia juga saya makan nggak ngasih dia jadi namanya penyakit kotor itu adalah nular maka dari itu kalau berteman dengan orang yang baik-baik saja jangan ambil resiko dan ingat teman itu ada teman yang anda tidak bisa memilihnya sudah kita bahas dan teman yang anda punya hak untuk memilih Allah memberikan kesempatan untuk memilih yang tidak bisa memilih adalah orang tua bapak ibu saudara ada teman yang bisa anda memilihnya yaitu suami istri pilih semuanya itu nah, pokoknya kalau anda seorang wanita kalau bisa punya suami harus lebih soleh lebih hebat dari anda kalau anda seorang laki-laki jangan tanggung punya istri yang wah pokoknya lebih hebat dari saya kan tidak rugi begitu berprinsip seperti itu paling tidak kalau tidak dapat ini turun dikit turun dikit jangan dari awal sudah pakai harga murah ya yang penting dapat ya jadi teman pun begitu, ketahuilah teman itu sangat mempengaruhi, maka jangan sampai kita terbawa kepada kejelekan teman karena kita salah memilih teman. Kemudian di samping itu ada sir, ada rahasia. Bahwa kalau orang berteman dengan orang yang baik, itu dalam 40 hari itu ada ruhnya. Para ahli tasawuf menyebutkan ada terpengaruh perilaku yang baik 40 hari berkumpul dengan orang 40 hari. Maka ada sebagian orang mengadakan satu tata cara di dalam pembekalan itu adalah mondok 40 hari. Atau ada sebagian kayak sebagian jamaah melakukan bepergian dengan orang soleh 40 hari atau kumpul 40 hari itu ada maknanya ini semuanya ada aturannya jadi ada pengaruh rohaniat ini akan kebawa anda mungkin ngaji ini sudah berapa hari di sini 40 hari maka ini penting. Kemudian sisi lain daripada berteman dengan teman yang baik itu terhindar dari musibah. Sebab kalau kita berteman dengan teman yang enggak benar, maka ketahuilah nanti kalau kedapatan musibah kita pun akan kena seperti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan juga kebawa musibah. Kemudian ketahuilah teman kita itu nanti di akhirat nanti semuanya akan menjadi musuh al-akhilla teman-teman itu yauma idzin ba'dhum li ba'din adu semua perkawanan persahabatan itu nanti di akhirat jadi musuh saling nuntut gara-gara kamu gara-gara kamu illal muttaqin kecuali orang-orang yang bertakwa itulah yang menyelamatkan kita kalau sudah teman kita bukan orang yang bertakwa membawa kita ke neraka tapi kalau orang teman yang bertakwa itulah keselamatan inilah barangkali yang bisa kami sampaikan sebagai penjelasan tentang hikmahnya Ibn Atta'ilah Sakandari jangan ngentengin ngentengin teman ingat adik-adik putri kami kalau milih pasangan yang benar apalagi kalau wanita itu lemah biasanya laki lebih kuat, lebih berani, lebih ini kalau anda lemah, salah pilih anda akan tertindas kemudian anda akan kalah alangkah banyaknya dan juga wahai laki-laki jangan ngentengkan mentang-mentang kuat mentang-mentang saya keker magam pengatur oh tidak kelembutan seorang wanita itu adalah bisa menghancurkan para laki-laki yang perkasa seperti disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka benar pilih yang benar pasangan yang benar harus jangan sampai salah ini sangat menentukan kemudian di dalam ini sudah kita bahas di dalam memilih pasangan di dalam memilih pasangan pada pertemuan yang lalu yang insya Allah bakal diulang lagi kami tekankan memang di dalam memilih pasangan. Ini orang yang sering salah. Kadang-kadang nggak mau memilih, ngambil resikonya mau. Alasannya apa? Allah Maha Kuasa, nanti kan bisa berubah. Yang penting cantik dulu. Ini biasanya santri ini. Santri kalau menikah yang penting can cantik. Kenapa? Kalau cantik kan tidak bisa berubah, kalau jelek ya jelek. Tapi kalau akhlak kan bisa saya ajari nanti ya. Hmm sombong itu nggak bisa istrinya hamil menangis sudah pusing itu pilih yang baik dari awal jadi kalau mau cari pasangan adik-adik mata yang melek pandanglah calonmu itu dengan mata melek koreksi bener nih bener ndak ibadahnya kayak apa baik enggak oh melek lek lek lek kalau sudah jadi pasanganmu pandanglah pasanganmu dengan mata remeng remeng gitu ya ya, kekurangannya dimaafkan Masya Allah semoga dimaafkan oleh Allah lah ini makanya sekarang mumpung masih nyari adik-adik putri adik putra semuanya yang benar ini makna persahabatan yang harus kita perhatikan jangan salah di mana dia tinggal, bersama siapa, siapa dengan tinggal, belajar Nabi mana, akhlaknya seperti apa, cara begalunya seperti apa, itu yang perlu Anda cari. Nah, gunakan hak pilih Anda. Sebab ada hak pilih tidak dipakai. Kapan? Di saat Anda main api. Sudah telanjur senang, nggak bisa milih. Itu nggak milih, kepaksa. Karena hawa nafsunya yang memaksa. Padahal pilihannya mah banyak sejagat raya, katanya apa? Hanya ada dia. Kalau nggak dengan dia, aku nggak mau nikah. Itulah kedunguan yang terjadi pada zaman ini. Pilih. Hilangkan, kokosongkan hati sehingga pilihan kita banyak. Nah ini memilih pasangan jangan sampai salah. Gunakan hak pilih yang sesungguhnya saya akan pilih enggak kena ini dapat ini nah, ini ini enak pilihannya banyak manusia sejagat dunia tidak seluas daun kelor adik-adikku yang aku cintai karena ini karena kami memang kita tekankan dalam pendidikan anak-anak muda kita sambungan pada yang lalu banyak orang salah dipilih pilih di sini guru dilawan orang tua ditentang gara-gara si dia si temannya syaitan yang suka ganggu. Buktinya belum apa-apa sudah ngajari durhaka sama guru, durhaka sama orang tua. Itu lebih dahsyat dari setan. Kalau setan ngancam kita tidak kelihatan, tapi kalau dia awas ya. Awas. Inilah baik persahabatan yang sesungguhnya. Jadi sahabat macam-macam ya. Sahabat guru, sahabat. Guru juga sahabat. Pilih guru. Wah, ini luar biasa dahsyat Imam Azhar zarnyudi menjelaskan dalam kitab Ta'lim Ta'lim, guru termasuk sahabat yang harus Anda pentingkan, Anda utamakan. Awas, kalau Anda salah pilih guru, ketahuilah. Guru itu pengaruhnya besar pada diri kita. Mau tidak mau kita niru. Lah. Kalau guru nonton video, dijamin jamaahnya itu hobi, pasti itu. Kalau guru nyebut, ya makanya kita itu menyebut nama judul sinetron saja itu takut. Takut nanti dicari-cari. Buya nebut judul sinetron. Apa sih? Kan begitu ya. Nggak pantas nyebut sinetron itu sudah judulnya begini, sudah nggak pantas. Nanti ditiru Apalagi sampai cerita dalam sinetron ini disebutkan satu kisah, biarpun baik nggak pantas menyebutnya nanti. Dit, ya, ditiru. Jadi guru itu penting karena kita bakal meniru. Kita akan me mencontoh. Kalau anda salah pilih guru, salah. Maka guru itu paling utama yang harus anda pilih adalah minimal. Anda kenal dia. Makanya kadang-kadang ada orang mau menitipkan santrinya ke rumah dari mana kenal katanya orang? Wah salah, pulang dulu. Jangan-jangan salah alamat nih. Belum kenal, nitipkan anak. Ya kalau saya orang baik, kalau penjahat gimana? Ayo. Jadi pilih guru tuh. Ya, tanda-tanda kebaikan itu ada secara zahir. Adapun batinnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik kesimpulannya dari Ibn Athaillah Sakandari sudah dijelaskan bahwasanya berteman itu macam-macam. Ada berteman dengan orang yang jelek, kalau ti, jangan berteman dengan yang jelek. Minimal kalau mau turun berteman dengan orang yang sepadan dengan Anda. Kalau bisa berteman dengan orang yang lebih baik kepada Anda, ahli ilmu, ahli takwa dan sebagainya. Dan di dalam berteman kepada orang ahli takwa, ahli ilmu ada dua cara. Itu adalah di dalam masalah tarbiyah. Yang pertama adalah dengan cara uh, apa berteman untuk uh, berpasrah diri untuk menjadi murid. Ini berat pasrah untuk menjadi murid sehingga seperti mayit di depan para guru dan ini dilakukan oleh orang-orang terdahulu jadi terbiah masyihoh para masyayih dulu itu ada orang pengen jadi murid khos atau murid umum kalau murid khos menja'ani ala tarikil khawas ibdalainahum barang siapa yang datang kepadaku dengan caranya orang-orang khusus yang pangkatnya tinggi akan aku uji Waman ja'ani ala tariqil amati allamnahum. Kalau datang kepada aku dengan caranya orang awam akan aku ajari. Jadi datang kepada orang soleh ada pasrah tapi berat zaman ini. Sudahlah kalau tidak yang pertama ini yang kedua. Kita berteman dengan orang yang lebih alim dari kita mimbabit tabarruk. Ngambil berkah. Kalau dia dapat nur, dapat nur, dapat cahaya, cahaya, dapat ilmu, ilmu, dapat rahmat, rahmat. Kita numpang sering berkumpul dengan orang soleh untuk mendapatkan itu semua. Lah ini sudah luar biasa paling tidak itu diantaranya disebutkan mau bermaksiat sudah nggak enak itu luar biasa eh, ada kiai ada ustadz nggak apa-apa mula-mula seperti itu meninggalkan kemaksiatan bukan karena Allah tapi masih karena kiai ini masih lumayan pertama yang berbahaya sudah tidak malu melakukan kemaksiatan di depan ustadznya memang ini adalah urusannya kepada Allah tapi ada marotip martabat mula-mula nggak enak akhirnya terbiasa meninggalkan kemaksiatan itulah faedahnya kita berteman dengan teman yang baik kemudian ada teman lain lagi dan ini sering dilupakan teman yang tidak bisa berjalan teman bukan teman yang hidup tapi teman yang mati ini sering dilupakan kalau sudah berbicara tentang teman, seolah-olah teman itu hanya tetangga kita, Pak Lek, Pak D, itu bukan. Tapi ada teman yang tidak hidup, tapi dia punya pengaruh. Benda-benda, televisi yang Anda lihat, apa isinya? Oh, Kenapa anaknya Pak Haji itu bajunya kayak begitu? Itu anaknya Pak Haji itu kok bajunya itu kok melorot itu celananya atau perutnya terlihat. Itu kenapa? Karena dia belajar dengan temannya yang setiap hari dibelikan diputer di rumahnya oleh Pak Hajinya. HP, wahai para orang tua, HP itu baru itu syaitan. Pak posnya syaitan adalah HP. Kalau bapak ibu punya anak punya HP tolong diperhatikan buku bacaan yang Anda baca itu apa? Itu juga teman, pengaruh. Luar biasa, benda-benda mati. Tapi pengaruhnya besar. Kadang orang menganggap teman ini saja. Orangnya tidak pernah keluar rumah, tidak pernah keluar rumah, tapi selamanya bergaul dengan yang namanya ustadz televisi sama internet. Habis itu. Makanya keluar niru baju ini dan danan semacam ini. Ini saja insyaallah Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dan kebetulan Ibn Atta'illah pada hikmah-hikmah berikutnya masih berbicara tentang berteman. Insya Allah nanti kita tambah sedikit demi sedikit. Wallahu a'lam bisawab Jazakumullah senal jasa. Untuk selanjutnya tanya jawab akan tetapi kami batasi dari bapak-bapak satu dan ibu-ibu satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda buya yang saya hormati, saya mau bertanya dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana hukumnya saudara tiri dengan saudara tiri? Semua begini, Bu ya? Gimana? saudara tiri dengan saudara tiri? Iya, begini, semua begini. Ada duda bawa anak perempuan, terus kawin sama janda bawa anak laki-laki. Anak ini termasuknya batal wudhu atau enggak? Terus yang kedua, boleh nikah atau enggak antara anak dengan anaknya? Terus yang kedua masalah tolak atau masalah cerai. Zaman sekarang kalau tolak kan melalui pengadilan agama. Nah, ada orang yang sudah menarik istrinya tapi dia itu belum mampu bercerai di pengadilan agama. Ini tolaknya sah atau belum? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Uh, saya Lita dari Sindang Laut. Uh, saya pernah dengar uh, pernah dengar ada kata-kata atau hadis atau apa saya lupa ya uh, Bu ya. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah masalah anak tiri bukan seorang jad, seorang duda menikah dengan janda. Duda punya anak perempuan, jandanya punya anak laki-laki. Bapak menikah dengan ibunya, maka anaknya pun boleh nyusul nikah dengan anaknya. Satu kuat di empat orang, bagus. Itu. Boleh, jadi batal wudhu itu. Bukan mahram ya jadi adalah anak gawan anak bawaan itu adalah bukan mahram maka dari itu orang yang menikah janda dengan janda menikah hati-hati di dalam rumahnya itu kalau anaknya janda dengan anak-anak duda itu ketahuilah bukan mahram aurat harus diperhatikan kadang orang lalai di dalam hal ini dipikir sama-sama anak bukan itu adalah bukan mahram bapak ibunya boleh menikah anaknya pun bareng-bareng juga boleh ini jadi batal wudhu di dalam madhab kita Imam Syafi'i sekaligus juga boleh saling dinikahkan itu kemudian masalah perceraian perceraian itu sudah sah biarpun tanpa mahkamah perceraiannya seorang laki-laki seorang laki-laki mencerai suaminya, istrinya maka saat itu sudah jatuh cerai biarpun belum diselesaikan mahkamah mahkamah itu hanya pencatat saja begitu juga pernikahan sudah sah biarpun tanpa mahkamah asalkan memenuhi syarat-syarat pernikahannya. Jadi cerai adalah sah. Maka kami himbau juga, kami sudah banyak uh, komunikasi dengan beberapa petugas di KUA untuk menjelas untuk perhatian kepada urusan perceraian sebab namanya orang awam nggak ngerti katanya lagi belum diputuskan oleh mahkamah maka belum cerai itu adalah salah selagi sudah diungkapkan oleh sang suami perceraian maka sudah jatuh cerai kalau sudah keluar iddah tidak boleh kembali kecuali dengan nikah baru lagi kalau masih masa penantiannya ada tolak satu dan dua maka saat itu boleh kembali cukup sang suami berkata neng yuk balik an yuk itu sudah cukup Kemudian adapun e, jika talaknya sudah talak tiga maka tidak boleh kembali lagi kecuali sang wanita sudah menikah lagi dengan laki-laki lain kemudian dicerai selesai masa iddahnya baru suami yang pertama kalau mau kembali baru boleh itu adalah masalah perceraian jadi tidak harus di mahkamah sudah jadi maka harus ya. maka dari itu para kaum laki-laki hati-hati dengan urusan perceraian kalimat cerai jangan dipermain-mainkan main-mainannya adalah jadi di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kalau orang main-main mencerai ya cerai jatuh cerai maka jangan main-main dengan kalimat cerai kalau pengen menundukkan istri jangan diangkam jangan cer, jangan diancam dengan cerai kalau istrinya agak bandel agak eh, suka cerewet bu pak ya, pak jangan diancam dengan cerai istri itu kalau mau ditaklukkan bukan dengan kekerasan tapi dengan kelembutan disanjung saja beres tuh ada orang menaklukkan istrinya dengan memukul atau mengancam cerai. Sudah terlanjur jadi cerai bingung dia. Kemudian kalau memang ada orang yang ragu tentang kalimat cerai, tanyakan kepada ulama yang mengerti makna perceraian, kalimat perceraian. Kadang-kadang belum cerai dianggap cerai. Ada orang mengatakan daripada kita begini terus lebih baik kita cerai. Dikatakan cerai, belum belum cerai itu. Ada kalimat cerai, cerai dari yang sore jelas, kamu aku cerai. Atau kias apa kinayah, tidak terang-terangan, sindiran. Pulang saja kan. Maksudnya apa? Kalau dimaksudkan perceraian, cerai, Ada cerai dengan taklik. Digantungkan dengan satu, kalau kamu pulang ke rumah ibumu, maka kamu aku cerai. Pulang beneran cerai. Ada. Jadi ada, jadi perlu dipertanyakan. Maka dari itu banyaklah bergaul dengan ulama. Yang punya keraguan masalah perceraian, tanyakan kepada orang yang mengerti tentang perceraian. Tapi sekali lagi wahai para bapak, jangan mudah Anda mengumbar kalimat cerai. Karena cerai ini adalah bahaya. Kalau sudah pisah bingung nanti. Ini adalah masalah perceraian. Kemudian kepada orang yang bertugas di mahkamah karena kami yakin ada yang hadir di tempat ini di KUA kalau memang ada orang sudah terbukti dari sang suami mengatakan telah mencerai sang istri dan kalimatnya jelas tolong dibantu dibantu untuk diselesaikan surat perceraiannya agar nanti cepat diberesin kalau mau rujuk, rujuk kembali kalau misalnya sudah keluar iddah ditudukkan, pengen kembali atau tidak kalau pengen kembali selesaikan di situ, jangan pulang dulu nanti takut ada-ada apa terjadi perzinaan nanti selesaikan, jadi mohon ini kepada orang yang bekerja di KUA ini agar tanggap masalah ini dan Alhamdulillah kita temu beberapa orang yang tanggap mempermudah urusan pernikahan kadang ada orang bingung cerai bayar nikah bayar bingung nih baik kalaupun harus bayar seberapa sih harus dijelaskan tapi jangan dipersulit urusan-urusan yang semacam itu tapi ini adalah urusan keselamatan agama ya barangkali memang harus ada subsidi ya <laughs> bareng, bareng yang mencerai memang nasihat harus kalau ada orang mencerai nasihat, kenapa kamu harus mencerai? Kembali lagi mau ndak? Masih mau. Ya sudah. Tapi bukan berarti langsung kembali diselesaikan prosesnya karena orang awam nggak ngerti. Dipikir yang di KUA pasti alim. Maka omongan yang di KUA itu bakal didengar. Maka yang di KUA ini harus banyak konsultasi dengan ulama. Memang ada yang bekerja di KUA alhamdulillah sudah alim. Syukur. Kalau tidak berbahaya. Jangan mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan ajaran yang benar, maka itu adalah menjerumuskan Kemudian kami tidak pernah menemukan hadis yang berbunyi semacam itu, akan tapi maknanya adalah benar. Kalau kamu mendidik anak sesuaikan dengan zamannya. Tapi yang bersering salah ini banyak dikatakan oleh para ulama, kita juga menyembuhkan di dalam kitab-kitab. Adapun jika itu hadis, kita tidak menemukan kalau itu hadis. Wallah alam bisawab. Tapi maknanya benar sebagai nasihat. Wahai orang tua, jika engkau mendidik anakmu sesuaikan dengan zamannya. Beda bu zaman ibu dengan zaman anak-anak. Kalau zaman ibu-ibu dulu mah sederhana bu. Ibu keluar masuk pasar pergi nggak bakal begitu berbahaya. Zamannya zaman dulu. Sebab televisi adanya hanya TVRI. Hiburannya hanya album minggu sama film akhir pekan. Itu tak ibu-ibu yang sudah umurnya lah 10 tahun lebih tinggi dari saya tuh tapi sekarang semua televisi ada. Artinya keketatan ibu, kedisiplinan ibu harus disesuaikan. Jangan dibalik. Ya karena zaman begini apa boleh buatlah biarlah. Itu salah nggak paham makna ini. Jadi sesuaikan dengan zamannya harus semakin disiplin nih. Kalau dulu anak saya keluar ke rumah paman mah boleh-boleh saja karena aman-aman saja. Pamannya jauh misalnya. Dulu sendirian boleh, zaman dulu, tapi sekarang mah beda. Anak kita mungkin baik, tapi yang ngejar ada zamannya zaman ini zamannya zaman rusak maka harus lebih ketat lagi jadi kalau orang faham ya itu jangan dimaknai beda ya zamannya begitu apa boleh buat maksudnya gimana ya yes, biarinlah yang penting nah, ini nggak benar malah kendor itu makanya nggak ngerti menyesuaikan zaman sesuaikan mendidik anak dengan zamannya zaman dahulu mah sederhana tapi zaman sekarang godanya luar biasa tidak cukup ibu hanya memberi nasihat sekali. Kalau dulu nasihat seminggu sekali mungkin cukup. Zamannya zaman berubah, rusak, media rusak, teman rusak. Di dalam mendidik anak-anak kita. Itulah maksudnya kalau ingin mendidik anak sesuaikan dengan zaman, sesuaikan dengan zamannya. Tapi ada hadis kalimuna sa'ala qadri ukulihim kalau ingin berbicara dengan orang sesuaikan dengan akalnya. Itu hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau bicara dengan anak-anak zaman sekarang fahami Ya, ini maknanya sesuai akalnya kayak apa? Lah kalau akalnya sudah Masya Allah, zamannya zaman ini loh ya, HP, pacaran dan sebagainya. Ibu kalau berbicara sesuaikan dengan akal mereka. Anak zaman sekarang biarpun itu SMP kelas 1 sudah mengerti yang itu. Jangan dianggap kayak anak zaman ibu-ibu SMP kelas 5, ya eh, SMP kelas 5 deh. SMP kelas 3 masih nggak paham apa-apa zaman dulu. Jangan disamain dong. Bicaralah dengan anak sesuai dengan akalnya. Akalnya sekarang sudah ngerti Ibu nggak pernah ngomong tapi di musola dia ngomong yang enggak enggak, di gardu ngomong yang enggak enggak, di sekolah ngomong yang enggak enggak. Fahami ini. Kalimunasa ala qadri ukulihim. Berbicaralah dengan anak-anak kita sesuaikan dengan akalnya. Jadi pendidikan disesuaikan. Kadang-kadang orang tua nganggap seperti anak kecil nggak apa-apa, masih kecil. Bu, kecil bagaimana? Sudah bisik-bisik sama laki-laki tuh. Teleponnya wilayah ndak ingat ibu teleponnya kalau ketahuan bapak ibunya sembunyi-sembunyi tuh. Kok nggak faham orang tua begitu? kalimunaza ala qadri ukulihim ajak bicara mereka sesuai dengan akal mereka maksudnya diselesaikan dengan zamannya zaman rusak nih sebetulnya pengen tegas ya urusan telepon HP uh bahayanya luar biasa Bapak bisa dibohongi satu jam bisa dimanfaatkan untuk semaksimal mungkin melanggar Allah karena ada HP Allah Seorang wanita pun bisa berkhianat gara-gara HP, sang suami pun begitu. Anak tahu bapaknya pergi, dia pergi bisa manggil orang melalui HP. Berbuatlah sesuatu yang dimurkai oleh Allah, HP. Tidak takut. Seperti ini. HP itu mengundang. Seperti hanya orang menjaga. Tapi dikasih suara saya punya kucing ya saya punya truelu kelinci yang bagus akan saya simpan di satu tempat agar tidak ketahuan sama kucing biar tidak bersuara ditutupkan rapat tahu-tahu masa malah dibuang dibuka dikasih mikrofon lagi meong apa coba truelunya berbunyi ledak ledak ledak ya ketahuan sama hal seperti itu katanya pengen menjaga anak tapi dikasih namanya HP ibu tidak menjaga menjaganya setengah-setengah kalau ngasih HP bagaimana Bu untuk kebutuhan dan dikontrol terus diajak bicara tentang bahayanya pergaulan zaman sekarang ini untung-untung bisa. Televisi sebenarnya membahayakan. Internet membahayakan. Akan tapi zaman kata guru kami Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun melawan arus tidak mungkin. Tapi bagaimana mengarahkannya? Jadi perlu pengarahan Bu kalau zaman dahulu ngaji seminggu sekali itu cukup barangkali, tapi sekarang setiap hari ngaji ternyata masih kurang. Apalagi ngajinya cuma malam Selasa saja. Wah, kurang. Cari lagi setelah malam Selasa. Baik, ini saja. Mungkin ada waktu 5 menit lagi, satu lagi. Satu lagi, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau nanya apakah betul kalau orang yang alim itu yang sudah meninggal dunia pada hakikatnya dia itu masih hidup? Kalau alim. Orang yang alim itu. E, misalnya guru kita yang alim sudah meninggal suatu saat menemui kita dalam mimpi apakah itu itu guru kita atau siapa atau barangkali makhluk lain atau gimana seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu ibu. Satu Bismillah. Satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, tadi dijelaskan mengenai berteman dengan orang yang lebih baik. Kalau berteman dengan yang lebih pintar kadang-kadang direndahkan gitu bagaimana Bu ya? Terus kita kan bukan orang yang terlalu baik nanti berteman dengan yang baik mereka nya nggak mau gimana bu ya? Untuk ya, yang baik nggak mau? Iya barangkali yang baik nggak mau karena merendahkan bagaimana? Baik. Kita jawab yang kedua ini. Mau berteman dengan sama dengan orang lebih pintar tapi merendahkan. Ya jangan berteman, dia bukan orang baik. Kalau orang pintar merendahkan bukan orang baik. Ada orang pintar merendahkan kita. Kalau saya teman dengan dia nggak menerima kita, ya jangan, dia bukan orang baik. Orang baik itu akan selalu melihat kita yang bodoh dengan mata kasih. Kita tanya, diperhatikan. Makanya kedatangan orang bodoh kepada orang alim ada butuh untuk diberi untuk mencari ilmu. Sambut. Makanya orang alim yang sesungguhnya itu akan senang jika kedatangan orang yang butuh kepadanya. Ini hadiah, aku tidak usah ke sarangnya dia datang ke sini. Dan ulama dalam hadis sahih Nabi Muhammad menceritakan cerita panjang ada orang di atas gunung ahli ibadah, ada preman pasar. Tiba-tiba sang ulama itu lagi kehabisan bekal maka harus turun. Sang preman tiba-tiba pengen ketemu ulama. Hatinya tergerak untuk ketemu ustad Tentu mukiai pengen ketemu yang ada di atas. Namanya jalan pegunungan, adanya jalan setapak. Mau tidak mau antara kiai dan preman ini ketemu di tengah jalan setapak di saat bertemu di tengah jalan setapak ini sang preman ini merasa terkagum dengan yang kia, sang kiai. Maka karena begitu kagumnya campur kaget karena nggak menduga kalau ketemu kiai di tengah jalan, maka dia kaget sampai terduduk dan dia tidak bisa berucap sepatah kata pun yang ia lakukan hanya memberikan isyarat dengan tangannya yang maksudnya adalah mangga silakan. Setelah itu sang kiai melewatinya dan dia sang preman ini masih melihat sang kiai dengan mata kagum dan hormat. Kagum hormat. Dan biarpun kiai itu hilang dari pandangannya, tapi tidak hilang dari hatinya. Sementara sang kiai yang merasa orang alim itu melihat preman di tengah jalannya mengatakan, huh, siapa dia? Si kotor, mau kemana dia? Hah. Tidak mengucapkan Assalamualaikum, tidak menegurnya, tidak bertanya hendak kemana, yang ada ada kesombongannya karena dia merasa sudah punya surga. Akhirnya dilewati begitu saja. Apa sabda Nabi? Nabi Muhammad menjelaskan bahwasanya lihat kalau orang melihat orang lain dengan mata merendahkannya menjadikan sebab dicabut hidayahnya oleh Allah. Kiai gak akan merendahkan, tidak usah takut. Kalau anda duduk dengan orang baik, orang itu tidak akan merendahkannya. Pasti dia akan berikan nasihat kepada anda. Nah, baik itu saja. Jadi kalau memang ada orang alim, kok suka merendahkan. Alim tidak menghargai orang yang tidak alim atau orang yang awam maka ketahuilah itu bukan alim yang sesungguhnya itu adalah alim palsu apalagi memilah-milah kaya didatangi fakir tidak nggak ada ulamanya Rasulullah adalah orang yang semakin cinta kepada hamba-hambanya safakoh punya kasih punya kelembutan hati ada prinsip dakwah yang pernah kita sebutkan di antaranya kalau ingin berdakwah lihatlah orang lain sebagai ladang pahala kedua lihatlah orang lain dengan mata kasih ketiga adalah koreksi kalau ada orang nggak mau dengar omongan kita, lihat. Kenapa dia nggak mau dengar omongan saya? Mungkin aku kurang baik dalam tingkah laku, mungkin aku kurang memberi contoh. Maka nggak ada rupanya di dalam prinsip dakwah alasan nyalahkan orang lain. Dasar kamu kepala batu nggak mau dengar saya? nggak ada. Kalau ada jamaah belum tobat, jangan salahkan jamaahnya. Ustadznya gimana ngajarinya? Salahkan sendiri Nabi Muhammad pernah suatu ketika menangis di saat menemukan orang yang meninggal dan orang ini suka menyakiti Rasulullah. Rasulullah menitikkan air mata. Lalu sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Ini musuhmu." Nabi Muhammad berkata, "Ini orang sering melihatku, sering bertemu kepadaku." dia selalu nguntitku, dia yang melemparku artinya dia selalu tahu tingkah lakuku kenapa kok dia belum tobat dan sadar apa tingkah lakuku kurang baik, kurang benar padahal Nabi Muhammad sudah sangat baik dan benar koreksi diri ya Ustadz begitu loh, kalau ada orang belum sadar, belum baik jangan disalahkan dasar tua, pala batu ini dasar dari keluarga ini, enggak bukan koreksi diri, mungkin kita belum memberi contoh itu saja selesai kemudian masalah seorang alim ada orang alim bisa hadir lagi di dunia itu babul karomah tapi ingat jangan dibalik kalau orang jahat bisa keluar di dunia gentayangan nggak ada orang jahat diseksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya jangan jangan percaya dengan ustadz televisi dan sinetron ada orang meninggal dunia besok keliling ke mall mau balas dendam nggak ada itu roh gentayangan nggak ada itu tapi kalau orang soleh bisa ada hadis Bukhari sahih Sayyidina Musa alaihissalam melihat orang yang sudah meninggal dunia tapi ditemukan di dunia dia melakukan sholat loh ada bisa saja bertemu di alam zahir tapi itu babul karamah tapi enggak semua orang boleh ngaku-ngaku saya ketemu Sunan Gunung Jati bohong <laughs> tapi seandainya ketemu benar omongannya bisa didengar tapi di saat tidak bertentangan dengan omongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tapi biarpun kedatangan Sunan Gunung Jati atau Sunan Kalijogo tapi kalau omongannya bertentangan dengan Rasulullah jangan didengar pasti itu adalah bukan dia yang sesungguhnya setan menjelma setan bisa menjelma Setan bisa menjelma siapa saja kecuali Rasulullah. Setan tidak bisa menjelma. Setan bisa menjelma wali A, wali B, wali C, tapi setan tidak bisa menjelma Rasulullah. Fa inna syaitana la yatamattalu bi dalam hadis Bukhari disebutkan, setan tidak bisa menjelma jadi aku. Tapi bisa setan menjelma jadi guru kita. Untuk membedakan ini jelmaan setan atau bukan, ngomong benar atau tidak benar, ngarahkan yang benar atau tidak. Termasuk di saat datang dalam mimpi, ketahuilah kenabian sudah diputus tidak ada lagi tapi yang ada adalah kabar gembira kabar gembira itu apa? anda melihat di dalam mimpi anda yang baik atau anda dilihat oleh orang lain dengan mimpi yang baik kalau anda ketemu dengan Syekh Wali Alhamdulillah itu adalah kebaikan yang dikirimkan oleh Allah kepada anda apakah itu hakikatnya? mimpi-mimpi mimpi bukan hakikat tapi kabar gembira tapi apakah sambung? Bisa saja karena alam barzah, alam roh itu adalah tidak terikat dengan materi. Bisa saja seseorang datang di dalam mimpi seseorang. Dalam hadis Nabi disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'ani fil manami sawfa yarani fil yaqdati fa inna syaitana la yatamathalu bi." Barang siapa melihatku di dalam mimpi, dia akan melihatku pada sesungguhnya. Karena apa? Mimpi Rasulullah benar, bisa, tapi bohong itulah yang enggak boleh. Mimpi Rasulullah adalah benar. Setan tidak bisa menjelma, tapi ingat bohong tidak boleh tapi kalau Rasulullah ngomong salah dalam mimpi itu ketahuilah yang harus kita patuhi adalah omongan Rasulullah waktu kita dengar yang kita dengar waktu kita terjaga mimpi bukan bisa dijadikan hujah orang yang sudah meninggal dunia kok hadir lagi tidak bisa kita jadikan hujah hujah kita sudah jelas di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama tapi kalau yang anda temui di dalam mimpi tidak bertentangan dengan syariat ambil itu ya, tapi yang diambil bukan itu sebetulnya syariatnya jawabannya pertanyaan tadi mungkinkah mungkin babul karomah ulama-ulama bisa menemui si A ini bisa saja para orang-orang soleh menemui kalau orang ada orang mengingkari suruh buka kitab Bukhari itu ceritanya Sayyidina Musa alaihissalam melihat orang yang sudah meninggal dunia melakukan sholat di alam dunia untuk apa ini melakukan apa ini bukan taklif tapi suka-suka itu adalah karomah ada orang yang melakukan tawaf ada orang yang silaturahmi ada orang ingin menyambung kehidupan dulu di dunia bukan menyambung hidup di dunianya tidak kebaikan yang pernah dilakukan menolong orang nolong orang ini saja mari kita tutup dengan doa dan doa ini akan ditutup oleh guru kita semua Fadilatul Syekh Muhammad Uthman Fadl Lana amin Kalau kiai tawadhu enggak mau doa, tapi Fatihahnya harus bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuhtir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah berikan kasih sayangmu kepada kami, ya Allah. Kasih sayang yang menyelamatkan kami, ya Allah. Kasih sayang yang menyelamatkan kami, ya Allah. Sebab ada orang yang kau kasih sayangi di dunia tapi akan kau hancurkan di akhirat. Orang-orang yang tidak beriman kepadamu kau beri kasih sayang di dunia tapi akan kau seksa di akhirat. Tapi kami mohon kasih sayangmu di dunia dan kasih sayang di akhirat ya Allah. Ya Allah berikan kepada kami guru-guru yang baik. Kirimkan kepada kami murid-murid yang baik. Kirimkan kepada kami suami yang baik. Kirimkan kepada kami istri-istri yang baik. Kirimkan kepada kami ya Allah teman-teman yang baik ya Allah. Ya Allah, jika ada yang bersama kami dari istri, dari suami, dari teman yang tidak baik maka kami mohon ya Allah jadikan mereka orang-orang baik ya Allah ampuni mereka ya Allah ya Allah pilihkan kepada kami orang-orang yang baik pilihkan kepada kami teman-teman yang baik sungguh di zaman ini kami susah untuk memilihnya akan tetapi bagimu ya Allah tidak susah untuk memilihkan kami yang terbaik maka kami serahkan keserahkan kepadamu ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Allah jadikanlah kami semua orang yang saling mencintai karenamu jadikanlah kami orang yang senantiasa memakmurkan masjidmu jadikanlah kami orang yang senantiasa gemar menghadiri majlis yang dicintai oleh kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah jadikanlah kami ahli istiqomah istiqomah di dalam ibadah istiqomah di dalam menjauhi kemaksiatan ya Allah ya Allah ya Allah jadikanlah para suami-suami yang hadir di tempat ini adalah suami yang bertanggung jawab ya Allah di hadapanmu bertanggung jawab pada istri-istri mereka bertanggung jawab pada pendidikan anak-anak mereka dan jadikan mereka orang-orang yang semakin hari semakin mencintai istri-istri mereka mencintai anak-anak mereka mencintai dengan cinta yang sesungguhnya keluarganya sehingga tidak merelakan jika ada salah satu dari keluarganya masuk neraka ya Allah dan berikan kepada para istri-istri dan para wanita-wanita ini adalah wanita-wanita yang mulia yang sesungguhnya yang dimuliakan oleh kasihmu Nabi Muhammad dan berikan kepada mereka semakin hari kecintaan kepada suami mereka agar mereka agar hidup kami semakin indah dalam cinta karenamu yang belum menikah mudahkanlah mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang kau ridhoi orang yang kau cintai yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah dan kami tidak ingin satu orang pun yang hadir di tempat ini sengsara dalam hidup rumah tangganya ya Allah siapapun mereka ya Allah selamatkan selamatkan selamatkan siapapun mereka ya Allah kirimkan kebahagiaan kepada kebahagiaan kepada mereka ya Allah mudahkan segala urusan kami lapangkan rezeki kami jika ada yang sakit sembuhkan jika ada yang punya hutang mudahkanlah kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah berikan keikhlasan kepada semua yang hadir di tempat ini dan yang tidak hadir ya Allah yang membantu masjid masjid ini yang membantu masjid-masjidnya kaum muslimin yang membantu pesantren kaum muslimin yang membantu pesantren-pesantren yang membantu pesantren kami dan semua yang membantu dakwah kami berikan kepada mereka ketulusan dan ikhlasan dan kirimkan kepada kami orang-orang ikhlas dan tulus ya Allah ya Allah dan ampuni dosa kami dan dosa guru-guru kami dosa orang tua kami dosa murid-murid kami dosa anak-anak kami dosa tetangga kami dosa keluarga kami ya Allah jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini ya Allah ya Allah ya Allah yang maha pengampun ampuni ampuni ampuni ampuni ampuni ya Allah dosa kami sangat banyak dan ada lagi satu dosa ya Allah satu dosa yang kami sering melakukannya akan tapi ya Allah kami ah, yang doa yang dosa yang pernah kami lakukan dan sering kami lakukan dan kami tahu itu dosa tapi kami susah meninggalkannya dan kami tahu itu haram tapi kami susah menjauhinya maka kami mohon ya Allah jauhkan kami dari dosa itu dengan kasih sayangmu ampuni dosa kami bantulah kami untuk meninggalkannya ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat dan berikan kepada kami ya Allah husnul khatimah mati dalam keadaan iman iman iman ya Allah iman iman Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam fadlus syekh Fatihah Amin Amin Amin Amin Amin Amin Amin Amin Amin Amin Amin amin آمين